ولا الضالين رب اغفر لي آمين Baik pendengar dan pecinta Radha Kemari Syagata Alhamdulillah uh, Untuk CD tutorial beberapa sudah selesai walaupun memang lagi dirapihkan ya. Insyaallah mungkin eh, Sabtu atau Ahad bisa dinikmati. Kemudian taklim di Bidakara sudah berjalan di hari Rabu besok. Kemudian di Depok juga hari Jumat, di rumah yatim Sabtu dan Ahad memang tidak libur. Dan jadwalnya masih tetap seperti jadwal semula, jam 9 sampai jam 12 kemudian jam 1 sampai jam 5 sore, jam 13 sampai 17. Jadi perubahan jadwalnya belum. Baik, <clears throat> tentu Ibu dan Bapak kemarin kita sudah al-insyikok ya. Ini kita akan coba kembali uh, meneruskan kajian kita, pelajaran kita betapa mudahnya belajar dan ini bisa diulang-ulang. Itu ibarat orang Uh, capeknya sekali tapi bisa menikmati terus-menerus ibarat orang yang punya uang disimpan di bank didepositokan kan kayak gitu jadi terus bisa dinikmati inilah kelebihan nah, eh, sama dalam Islam deposito itu kan deposito amal kalau kita menanamkan kebaikan kita nyumbang untuk anak yatim rumah yatim atau untuk masjid atau untuk apa saja selama barang wakaf itu ada dipergunakan selama itu pula bermanfaat untuk yang memberikannya ya nah ini di konsep uh, ibadah, konsep amal dalam Islam seperti itu sama seperti deposito yang terus terus menerus. Baik. Tentu ibu dan bapak nanti memiliki sudah memiliki CD CD-nya atau DVD-nya. Kalau untuk komputer, cara pemakaiannya nanti sama seperti biasa komputernya dinyalakan dulu. Setelah keluar, nah ini nanti nanti ada my Computer. Di sini diklik dua kali, sampai keluar nanti di sini ada DPD RW atau CD RW. Kalau dia CD RW masukkan CD-nya, DPD DPD-nya. Nah, di sini klik dua kali sampai muncul apa yang kita inginkan. Atau di, biasanya langsung masuk program langsung masuk ke menu. Di situ nanti ada menu-menu yang ibu inginkan, bapak inginkan. Nah, jadi boleh diacak, boleh juga diurut menu yang mana yang ibu dan bapak inginkan, dipilih. Setelah dipilih, salah satunya sub menunya jangan dipilih ya, karena nggak ada isinya, menunya aja. Misalkan di sini ada tentang uh, surah Ar-Rahman ayat 1 sampai 25, ayat 26 sampai sekian atau tentang tajwid atau tentang ai ubah huruf ini huruf ini. Tinggal diklik salah satunya. Klik Nah, diklik keluar e, warnanya berubah nanti sampai keluar suaranya. Sudah keluar, kan ada itu. Keluar suaranya, e, ada gambarnya. Kalau mau keluar lagi, klik kali yang kalinya di ya, keluar. Kali di klik lagi, nanti keluar masuk ke menu utama lagi. Terus sampai menu-menu itu silahkan ibu dan bapak pilih. Tentu sesuai dengan keinginan. Inilah kelebihan dari CD tutorial dibanding dengan CD atau VCD biasa karena bisa memilih. Nah, kendati pun demikian, ada ibu dan bapak saya kan komputernya nggak ada, bisa juga kami bikinkan formatnya dalam CD, CD player atau DVD player. Itu sama sudah saya bikinkan e, nomor-nomornya. Ibarat kalau kalau kita beli CD lagu itu lagu-lagu-lagu ya. E, kalau CD itu kan ada 12 sampai 15 lagu. DVD lebih lagi, lagunya lebih banyak. Nah, Ibu tinggal milih di situ nomor 1 sampai 15 atau mungkin nomor 1 sampai 30 atau 40 kalau dia DVD. Mana materi yang diinginkan. Tinggal dipilih, dinyalakan di DVD player. Insyaallah. Jadi bisa menikmati suara dan gambarnya. Itu sekilas tentang bagaimana cara penggunaannya ya. Menggunakannya mudah masukkan CD room atau DVD eh, roomnya ke ya CD atau DVD-nya ke komputer. Kalau dia formatnya komputer, langsung ya dia autoren langsung dia jalan sendiri, gitu ya. Tinggal keluar menu, menunya dipilih menu yang mana yang diinginkan. Gitu. Kalau dia berupa DVD player atau CD player, nah di DVD player, nah tinggal masukkan nanti keluar nomor-nomor nomor misalkan ada tajwid, ihwa, idgum segalanya, tinggal dipilih salah satunya. Itu ya sekilas penggunaannya biar nanti tidak bingung. Kemarin huruf kita makhrajnya ini ini agak angel, agak <laughs> lama, tapi nggak apa dah, memang ini harus diselesaikan. Ini untuk tingkat dasar ya, dasar dan menengah. Untuk yang mahir kelasnya juga ini perlu. <clears throat> ini untuk bahan untuk ngajar. Jadi jangan menganggap remeh yang kecil ya. Nanti tidak sempurna. Demi kesempurnaan jadi dilalui semuanya. Jadi saya mohon maaf. Waktu pekan-pekan ini, pekan depan masih menyelesaikan CD tutorial ini. Biar semuanya bisa belajar dengan mudah, dengan gampang. Karena ini proyek seperti ini untuk tahun ini mungkin ini tercanggih untuk tahun ini. E, karena nanti biasanya program itu selalu berkembang. Coba aja nanti dilihat. Karena semua orang bisa menikmati dengan mudah. Agin ya nih. Agin. Sudah berubah warna kan? makhluk hurufnya ya. Kita meneruskan sampai agin. Kemarin kan to, ra, ain. Sekarang agin. Tuh. Ra, ri, r, bar. A, i, u, ba, ri, ru, bar. Gitu kan? Ghaghighbar. Gitu. Ini rinnya berbaris fatah jadi go. Berbaris kasrah jadi ri. Berbaris domah jadi ru. Ghaghiru bar. Bar. Ru. ru kan, Kenapa kan? Nun mati ketemu gen jadi idhar. kan, Rani rag. Tuh. غن غن غن من ال من المغن مغيغا غنغا غنغا مغيغا مغيغا غنغا غنغا ini agak agak lambat ya sengaja memang ini dibuat untuk pemula mari marigan gani dah. Maghiran. Ghanira. Nih agak cepetan sedikit. Gharirbar. Ghuran. Ghanirana Naminal muni maghiran. Ghanira. Kalau cepat lagi pakai tangan kayak ini. Gharirbar. Ghuran ghanirana Naminal muni maghiran ghanira. غير مغروغا غنغن من المهن مغيغا غنغا من ال من المهن مغيغا غنغا di sini idhar ya eh, nun mati ketemu ghin ini atau tanwin ketemu ghin ya minalnya alif lam komariah kita kemudian fa ini huruf ikhfa ya huruf ikhfa kalau tadi ghin huruf idhar fa fi fu baf fu fan tuh kan fan karena ketemu fa jadi fang jadi ifa ya tuh. fu fang fani faf na minal minal mufni mafi Mafifan. Tuh, ngedip ya. Karena tanwin ini ketemu fa. Ihfa. Mafifan. Fanifa. Dua patah dibaca satu jadi iwan iwan. Tuh. Fafifu. Baf. Agak cepat ya. Ini udah agak cepat. Fafifu baf. Fufan fanifaf. Naminal muf fa fi fu baf Fufan fani fafna minal mufni mafifan mafi mafifan ikhfa mafifan fanifa fanifa mafifan fanifa cepetin fafifu baf فوفا فنففن من المفن مفيفا Fanifa. Lagi ya. fu baf. Fufan fanifafna minal mufni mafifan fanifa. Tuh. Kof sekarang. Ko. ti Ku. Bak. Kokolah sugro. Karena di ujung jadi kubro. oh kong. Nih, kongnya nun mati ketemu kok, ikhfanya banget abad. Kunya matobi ini ya. Kukong qaliqaqna minal minal muq minal minal jangan minal ya tapi minal muqni muqni maqiqa maqiqa qaniqa cepetin tuh qaqiqu baq quqa qaniqaqna minal muq minal minal muq minal teh minal muqni maqi maqiqa maqiqa maqi ya maqiqa qaniqa seperti lagi pakai tangan qaqi kinya ini kasroh nih barisnya qaqi qubaq بق قوقا قنققن من المقن مقي مقي مقيقا قنقا قاقيق بق قوقا قوقا قنققن من المقن مقيقا Maqiqan qaniqa. Itu kof. Itu ya. Ko, ki, ku, bak. Agak cepetan. Ko, ki, ku, bak. Kuqan. Kuqan qaniqa qana minal minal muqani maqiqan. قنقا قاقيق بق قاقيق بق قوقا قنققن من المقن مقيقا قنقا sekarang kaf kaf ya kagiku bak Kuka. Nun masih ketemu kaf ikhwanya banget. Abad. Kuka kanikakna minal من المق من المكن مكيكا مكيكا كنكا warnain ya ka kaki tuh ka ka ka iki ka uku itu di di aja gitu kan kapua patah ka kapua kasroh ki kapua domahku atau psi kpsi kpsu sama aja maaf apa aja kaki kaki ku bak bak ini hamas syarat dengan ilmu ya ininya tajwidnya di sini banyak selain makhraj siapa bilang ini untuk pemula untuk menengah untuk kelas atas juga penting ini untuk ngajar coba makhrajnya nih dan hukum tajwidnya kaki kubak Back, back, ya. Ku. Atau bi'i. Domah dengan wau mati. Ku ka, ku Ka. Nun mati ketemu kaf. Ikhfa. ka, Ada. ka Ka. Ku. Kuka kanikak kanikak na minal minal muk muk ni maki maki ka maki ni maki matobi maki ka ke kanika kanika cepatin kangnya ifa nun mati ketemu kaf. Tuh. <clears throat> Ku ka kanikak kanikak minal minal mukni minal mukni maki makika makika kanika ya cepetin kaki bak kuka kanika kna minal mukni makika kanika kaki bak Kuka kanikak kanikak hamas kanikak na minal minal mukni magika magika kanika sekarang lam ya tuh. la l a la l i li l u lu la li lu ba ba el bal. Tuh, kan gitu. Lam patahla, lam kasrah i'li, lam domah lu. Lali lu bal. lal. Lannya lal. Karena idgom, idgom bila guna. Ya. Dan mati ketemu lam. Lannya jadi lal. Lal masuk ke L. Lulal. Idgom bila guna. Lulal lanilal. Lanilal. Idhar hukum lamati. Lanilal. Lanilal naminal. Alif lam komariah. Minal. Minal mulni. Minnya jadi huruf jar nanti. Min dan a jadi minal mulni. Kenapa jadi jar? Majurun bimin ya. Itu. Minal mulni malilal lanila malilal malilal lanila cepetin la lubal lulal lulal lannya jadi masuk tuh lulal jadi lannya jadi ke l Lulalani Lulallanilalla minal minal mulni malilal tanpa ditahan tapi ya itu malilalnya karena itu bila guna tanpa dengung tanpa ditahan mami mubam muman muman nun mati ketemu mim jadi idgham biguna mumam mani mamna minal minal mumni minal mum hukum mati idhar minal alif lam komariah minal mum itu ya Minal alif lam komariah. Mumni mimnya idhar hukum mati. Minal. Minal mumni mami mami mam. Kenapa mami mam? Tanwinnya ketemu mim idgombi guna. Mami mam. Mami mam. Gedip gedip. Mami mam ma Mami mam ma Ma mi mu bam Jadi sesuai dengan warna, perubahan warna Ini kan untuk pemula tuh, maka pelan Ma mi tuh. Ma mi mu bam mu mam tuh berubahnya mim ya aslinya kan mim seperti ini gitu di, di akhir mim kayak gini tuh kembali ke asli cuman terbalik doang di awal gini mim di tengah begini ini pelajaran ya di awal di tengah di akhir di akhir ini kalau ada alitnya nanti kita jelaskan ya untuk huruf-huruf dasar ini مُومًا minal minal ال من الممن mamimam مميما manima Tuh. Kenapa manimam? manimam jadi manimam. ini kata mim. gombi guna juga. Sama seperti nun mati di atas. Mamimam. Tuh ngedip. Mami. Minya matobi'i. Mam, mamnya tanwin. Kalau dihentikan mami, mami, ma, jadi mad iwan. Karena bersambung jadi mami, mam, mami, mam, mani, ma. Cepetin. Mami mubam, mami mubam, mam, mani mam, mani mam, naminal ni mami mam, mani ma mami mubam mumam mani mam na minal mumni mami mam mani ma ya nun sekarang biar selesai biar cepat nanti eh, pelajaran materi berikutnya nani nu ban nunan nan Nannya ketemu N jadi ditahan. Itu idgom digunah juga. Nan. Tuh ngedip kan. Tuh ngedip yang birunya. Nan. Nan. Nani nan. Sama nun mari ketemu nun. Hidup jadi idgom. Nani nan. Ada gunahnya. Ada tasjidnya ya. Nunnya bertasjid jadi ada gunah. Nani nan na minal. Minal mun minal minal minal munni minal munni munni munni mani maninan tuh idgham biguna mani atau bi maninan nanina nanina tuh. cepetin sedikit Naninuban. Lagi ulang. Naninuban. Nunan nani nan nan tadi tahan idgham biguna. Nu nunan nani nani nan nani nani nan naminal minal munni minal minal munni mani maninan maninan maninan nanina kita dulu ya mohon waktu ini nggak berulang kok nggak setelah ini tamat udah jadi CD-nya udah jadi CD tutorial atau PCD-nya kalau ada Pak Hari jangan gitu, saya kan nggak pakai PCD, nggak punya PCD gimana? Ya nanti saya bikinkan. CD tutorialnya saya bikinkan juga di PCD, di CD-nya ya. Ah saya mah nggak suka, sukanya di kaset ya sudah nanti saya bikinkan kasetnya. E, biar mudah ibu dan bapak belajar. Karena ada Pak Hari satu jam mah kurang, pengen ditambah jam. E, boleh nanti ya. Jadi belajarnya di rumah aja. E, ini saya lupa tadi nggak. <clears throat> Jadi silent dulu. Ah, tut sudah. Ini ada SMS apa nih? Hari Jumat masuk sudah sudah masuk ya. Hari Rabu juga di Bidakara insya Ini Pak Adi, Pak Ari. Mm Iya. Ya, Pak Ari sini tutorial untuk komputer apakah tanda patah tanwin domah hmm, dijelas atau samar? Karena kalau tidak tidak jelas takut salah baca jelas, jelas banget. Bahkan nanti satu-satu di ini kan dijelaskan. Ini fathah, ini kasro, ini domah. Fathah itu bunyinya a, kasro itu bunyinya i, domah itu bunyinya u. Ada yang o, fathah itu bunyinya kalau huruf-huruf tertentu. Dijelaskan nanti jelas insyaallah ya. <clears throat> Itu. Jadi pertanyaan pemakaiannya masukkan CD room atau DVD roomnya pada komputer Nanti sampai orderan, sampai keluar menunya. Menu apa yang ibu dan bapak inginkan. Nah, dari menu ini dipilih. Boleh diacak, boleh urut. Terserah. Yang sudah di, diklik itu nanti berubah warna. Klik salah satunya sampai keluar materi. Mau sampai selesai atau tidak. Kalau sampai selesai, teruskan sampai habis. Setelah habis, keluar ada tanda kali di sudut kanan, di atas. Kali di, dari kalinya dikeluarin masuk ke menu utama lagi. Terus itu. Eh, menunya ya. Kalau DVD lebih banyak, kalau CD uh, eh, beberapa sesuai dengan kapasitasnya ya. itu Kalau dia berupa CD room, DVD, DVD player, di PCD biasa, PCD, DVD. Nah, nanti tinggal saya bikinkan menu-menunya berupa nomor-nomor juga. Jadi tinggal ibu dan bapak pilih. Mau nomor satu, mau nomor dua, nomor tiga, di situ ada. Ada pilihan, misalkan nomor satu A, Iuba, nomor dua ini, nomor tiga ini, ah itu, insya Allah ya. Mungkin pekan-pekan depan lah sudah jadi. Kita masih menye ingin menyelesaikan kemarin surah al insyikok sudah saya baca uh, tajwidnya ini. Tadinya saya mau lewat tapi banyak yang telepon, Pak Ari, tajwidnya penting. Ya mangga, boleh ya. Ini ya. <clears throat> Jadi eh, sekali lagi mohon waktu, mohon maaf untuk ibu dan bapak yang sudah mahir. Wah, belajar gitu mah gampang. Ya memang mudah. Tapi berapa banyak orang yang nggak ngerti, patah aja nggak ngerti, tanwin aja nggak ngerti. Ini matobi, kenapa matobi? Ah, jangan banyak nanya, begitu aja pokoknya. Hidup kok dibuat susah, <laughs> begitu jawabannya.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 إذا السماء ما matobi'i ketemu hamzah satu kalimat. Inilah yang dikatakan jadi madu wajib mutasil. Halaman 38 nomor 1 buku wajibnya. Oh, nun mati ketemu shin ikhfa halaman 19 buku wajibnya. Nun mati ketemu shin. syakat taknya hamas karena berhenti dan dimatikan. nggak berhenti juga terus aja tetap ini hamasnya ada karena sudah mati. Ini tanda wakafnya lam alif tidak boleh berhenti. Kenapa berhenti? Ada nomor ayat. Kalaupun berhenti boleh. Kalau disambung Idan sama'u syaqqat wa azinat li rabbiha wa huqqat boleh aja. Tapi kalau nggak kuat, nggak apa-apa. Ini ada nomor ayat. Wa azinat, ini hamas, tak mati. Li-nya kosor, roknya tebel, tabkhim. Kenapa? Karena roknya barisnya di atas. Tuh nah, ini. Li hanya matobi'i, baris patah dengan alif. Li wahukot hamas. Wa iza matobi'i nggak jadi panjang. Kenapa? Ketemu alif lam komariah. Kalau ini tadi ayat 1, wa iza, ida, ini ketemu alif lam samsiah. Idas, Inilah yang dikatakan mad tidak dibaca panjang. Lima hal. Ketemu alif lam komariah, ketemu alif lam samsiah, ketemu lafad Allah, ketemu huruf mati, ketemu huruf bertasdid. Disingkat, matobii tidak dibaca panjang kalau ketemu sukun, ketemu huruf mati atau ketemu tasdid, sidah. Nanti dibahas ya eh, dalam bahasan tersendiri tentang matobii tidak dibaca panjang. Wa idal alif lam komariah. Wa idal aur roknya tebel taphim karena sebelum remat mati barisnya di atas. Wa idal ardu muddat muddat hamas. Wa al nih lamnya idhar lam lam mati. Wa al qat hamas ma matobi'i fi matobi'i apa bedanya ini mah maknya baris patah dengan alif fi baris kasroh dengan ya mati ha baris fatah dengan alif satu lagi baris domah dengan waw mati. Ini baris domah yang bawah. Nih uh, di ayat 7. Fa amman u. Nah, baris pak domah dengan waw mati. Itulah matobi'i. Wa alqat ma fiha wa takhal wa wa hamas. Wa azinat hamas. Liurra, ra-nya tafhim tebel. Wa azinat li rabbiha wa huqqat hamas wa hub. Hanya hamas juga. Apa bedanya? Ha'ma ini hamasnya hidup. Kalau tak sama kap mati, tak sama kap jadi hamasnya kalau dia mati. Nanti dibahas ya dalam bab hamas tersendiri. Wa azinat li rabbiha wa hukat Ya mad jaiz pasil. Ya ayyuha matobi yang enggak jadi panjang karena ketemu alif lam komariah. Ya ayyuhal alif lam komariah. Ya. ya, apa tuh nun mati ketemu sin? Ikhfa. Ya ay ya ayyuhal insa bi. Ya ayyuhal insanu in apa tuh? Guna. Kenapa guna? Nunnya bertasid. Ada berapa huruf guna? Dua. Apa aja? Nun dan mim tasid. Cara bacanya tiga. Didobel karena tasdid ada sidah ini. Ditahan karena ada panjangnya dua alif sampai eh dua sampai tiga tiga ketukan atau satu sampai satu alif setengah dan dengung itu gunnah halaman tiga belas ya dilihat nanti buku wajibnya Ya ayyuhal insanu innaka kadihun hun idhar tanwin ketemu hamzah ini hamzah sebetulnya tapi di sini alif ya udah nggak apa-apa dulu ya apa bedanya nanti dijelaskan Innaka karihun ila mad asli ila ra tebel tafkhim ila rabbika kad qalqalah sukro karena sudah mati sudah sukro di tengah adanya kadhang ikhfa karena tanwin ketemu fa famula mad asli qi matu bi nya kosor kalau dihentikan famula qi jadi mad arilis sukun tanda wakaf ini jim boleh berhenti boleh tidak gitu. Berhenti boleh, nggak berhenti nggak apa-apa. Fa'am gunah, fa'amma matubi'i, man idhar hukum nun mati ketemu alif. Ah, bukan halif itu hamzah. Iya, ini hamzah. Tapi cetakan Indonesia ini alif. Kenapa tuh bedanya? Nanti aja ya dijelaskan. Fa'amma man, fa'amma man u matubi'i, tuh domah dengan waw mati utia kita mad asli kita bahu mad sila kosiro. setiap ada yang berdiri panjang tuh fathah berdiri domah terbalik kasroh berdiri ini cetakan Indonesia ya kalau cetakan Timur Tengah ini fatah biasa setelah fatah ada alif kecil ini kasroh biasa setelah kasroh ada eh, kayak iya gitu ya kayak segitiga ini domahnya sama seperti domah biasa tapi ada giniannya nih, ada domah terbaliknya. Sama aja, ya. Cuman kita harus tahu perbedaan. Kalau nggak tahu nanti kita keliru. Yang panjang dipendekkan, yang pendek dipanjangin gitu ya. Kita mad asli, kita bahu mansilah kosiroh, biyami matubi'i, nih kosor, dihentikan. Kalau disambung, kita bahu nih fasawfa yuhasabu hisaban bayasiro Gitu. Kalau dihentikan tetap aja jadi kosong, jadi pendek. Walaupun ini marsilah siroh. Beda dengan matobi'i. Kalau matobi'i dihentikan tetap dibaca panjang. Fasau lin. Fasau madlin kalau dihentikan. Tapi mana mungkin berhenti di sini ya. Fasau fayuha matobi'i. sabu hisa. Madapa yo. Nih patah dengan alif. Matobi'i. Hisabai. Apa yo. Apa nih. Tanwin nih. Ketemu iya ini ada sidahnya ada tasjid apa? Idrom bi guna. Karena tanwin ini tanwin atau patah tain ketemu ya. Hisabayasi sinya apa? Matobi'i. Kenapa? Nih, baris kasroh dengan ya mati. Nih. Yasiro mad apa yo? Mad iwat Kenapa? Dua baris, dua fathah, hanya dua fathah aja. Dibaca satu jika dihentikan. Kalau nggak dihentikan, Hisabaya yasiro. Ada apa di wajah? Nggak ada. Adanya apa? Adanya hukum tanwin. Apa nih tanwin ketemu wau? Ini ada sidahnya. Oh idgom. Idgom apa? Idgom biguna. Kenapa? Nih, karena tanwin, karena patah tain ketemu wau. Kalau disa, disambung, diwasol. Kalau dihentikan, hisaba yasiro. Mad'i, mad'i Terjadi kalau dihentikan. Sama seperti kol-kolah kubro. Terjadi jika berhenti. Sama seperti mad arili sukun atau mad layin terjadi kalau dihentikan. Hisaba yasira wa ya apa yo tanwin. Bukan nun mati ketemu qaf ikhfa ya. Wa ya qalibu ila mad apa yo? ni ada alisnya, ni ada mad aslinya apa tuh? Mad wajib bukan. Ini mad jaiz menfasil. Kenapa mad jaiz min fasil? Karena mad tobinya ketemu alif. Itu begitu cukup. Tapi enggak benar jawaban itu. Enggak benar. Ini bukan alif, ini hamzah. Coba lihat cetakan timur tengah. Di atas alifnya ada hamzahnya. Jadi katakan mad jaiz min fasil adalah mad tobi'i atau mad asli. Ini mad asli ketemu hamzah di lain kalimat. Ah, sementara mad tobi'i ketemu alif ya udah memang begitu. Ya, cetakan Indonesia adanya enggak apa-apa dulu lah. Ya, nanti kita bahas apa bedanya alif dan hamzah? Ila ahlihi marsilah kosiroh. Masru matobi'i ro dua patah dibaca satu jika dihentikan jadi mad iwat. Nah ini lebih baik diberhentikan karena tanda wakufnya ini kof lam ya al wakfu aula dihentikan lebih utama ya sudah dihentikan lebih utama itu ya ngerokok itu lebih baik enggak itu makan petai bau itu lebih baik enggak orang suka ya sudah <laughs> gitu ila ahlihi masruro, Nah, eh, itu mad iwan. Tapi kalau disambung ila ahlihi masruro jadi idgham biguna karena tanwin ketemu wau. Tapi ini tidak ada tasydidnya karena di sini dihentikan lebih utama. Wa am waam wa amma mad apa yo ya? Mad tabi'i, mad asli sama aja. Kenapa mad tabi'i atau mad asli? Nih, karena baris fathah dengan alif. Mimnya bertasydid guna. Jadi double di sini. gunah dan mad tabi'i. Wa amman. Apa yuk? Idhar. Kenapa? Nun mati ketemu alif. Hamzah sebetulnya ya. Nun mati ketemu Hamzah. O matobi'i. Kenapa matobi'i? Baris doma dengan waw mati. tiang kita. Mad asli. Kenapa nih baris berdiri ini? Hijau. Kita bahu. Ini sila kosiroh domah terbalik. Dihadanya dihadomir. O wa amman. Wa مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ Mad apa hayo? Ini ada alisnya lebih tebal daripada mad jaiz. Ini kan mad jaiz itu tipis tuh, ayat 9. Ini lebih tebal. Mad apa? Mad jaiz? Bukan. Mad wajib? Iya. Mad wajib apa? Mad wajib mutasi. Kenapa? Nih. Matobi ketemu Hamzah satu kalimat. Wara'a zahrih zohrihi hinya masih kosiroh. Kalau dihentikan tetap aja jadi pendek. Waro azohri. Kalau disambung. Waro azohrihi fasaufa yad'u suburo. Kan tanda wakopnya ada mulu wakop tidak boleh berhenti. Betul. Tapi ini ada nomor ayat. Jadi kalau berhenti di sini di ayat 10 juga boleh. ya yad'u. Kalau sugro. Au matobi'i. Subu matobi'i. Domah dengan waw mati. Domah dengan waw mati. Ada dua di sini Suburo mad iwad. Dua patah dibaca satu jika dihentikan. Enggak dihentikan. ya Yada'u suburo idgom biguna. Kenapa? Karena tanwin atau patah tain ketemu wau Tuh dibaca satu. ya Yada'u suburo. Gitu. Suburo wa, yas, lah yasla. Mad asli. Wa yasla sa'i. Matubi'i sa'ira mad iwad jika dihentikan al waqfu aula in gunnah innahu ka mad tabi'i naknya qasar fi mad apa mad wajib bukan mad jaiz kenapa karena mad tabi'inya ketemu alif memang begitu gitu dulu boleh tapi yang betul yang tepat katakan mad tabi'i bertemu hamzah di lain kalimat mana hamzahnya di sini di alif ini di atasnya ada hamzahnya lihat cetakan timur tengah Innahu innahu kana fi ahlihi mad sila qasirah masrura rum atau bi nya mad iwad. Innahu innahu kana fi ah innahu kana fi innahu kana fi ahlihi masrura. Innahu in gunahunya mad sila qasirah. Innahu ghanna an al jadi idgham bila guna, nun mati ketemu lam, alai idgham biguna ini idgham bila guna, ini biguna Bila guna alai idgham biguna An jadi al, alai yahur mad arif disukun, bala mad asli titik tiga ini boleh berhenti di salah satunya, tetapi tidak boleh berhenti di keduanya. Bala in guna innahu rabbahu man sila qasirah ka mad tubi'i kana bihi mad silah qasirah Balsi matobi'i basiro bad iwad. Fala uq qalqala sugra. Fala uqasimu bisyafaq. Alif lam samsiah. Safaq qalqalah kubro. Wal alif lam samsiah. Wal lailin. Wal laili wama matobi'i wasaq. Qalqalah kubro. Wal alif lam komariah. Wal komari iza matobi'i. Matobi tidak panjang karena ketemu tasjid nih, ketemu huruf tasjid. Wal komari idzat Wal qamari idat tasaq. Itu nyamber. kol kalah kubro. Lantun orangnya tebal karena sebelum roh mati baris di atas. Lantan kambun gunnah. Lantan kambun tabaqan. Idhar. Tanwin ketemu ain. Al ikhfanun masih ketemu to. Al tabaq. kol kalah kubro. Fama lahum. Idhar hukum mati. Fama matabi. Fama lahum la yu'minun. Bad arid lisukun. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ Ini sibhul badal. Alif Qur'a. Ini alif tom komaria. Ya. La matobi'i yasjudun mad alif lisukun. Balil ladzi matobi'i kafaru matobi'i. Balil ladzina kafaru yukazibun mad alif disukun. Wallah lapan Allahnya dibaca tebel Wallahu a'lamu bima yu'un. Fabashirhum apa safawi mimati ketemu ba. Fabashirhum bi'azabin alim. Idhar hukum tanwin ketemu alim atau hamzah? Illa allazina amanu wa salihati lahum ajrun ghairu mamnun. Amad badal amanu. Ini mad asli wa salihati so, ini mad asli. Wa amilus lahum aj. Kalau sugro ajrun idhar tanwin ketemu lagi ghailin ghairu mamnun mad lis sukun sayang waktunya habis kecepatan kan diulang-ulang nanti ya ini canggihnya program kita ibu dan bapak bisa mendapatkannya nanti dari kaset CD atau PCD-nya atau CD tutorial terima kasih untuk semuanya Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Radio Kayu Manis bersama Radio Kayu Manis mengajak para pendengar untuk menyisihkan sebagian rizki di jalan Allah berupa zakat mal, infak, dan sodakoh guna membantu anak yatim piatu dan fakir miskin. Bantuan Anda dapat disalurkan melalui rekening Majelis Taklim Radio Kayu Manis Jakarta, Bank Mandiri, Cabang Rawamangun, Bali Pustaka dengan nomor 006 007 007 007 7. Selain nomor rekening tersebut, bukan menjadi tanggung jawab Radio Kayu Manis. Anda juga bisa langsung menyalurkan bantuan ke kantor Radio Kayu Manis pada hari dan jam kerja. Jalan Pisangan Baru Timur, nomor 14A, Jakarta Timur. Telepon 8504908 dan 8507664 dengan Ibu Haja Astuti. lembut suaranya manis titikannya hari ulang tahun siapakah? Hari ini hari uh, Selasa, hari ke-6 di bulan Januari tahun 2009. Selamat pagi para pendengar, selamat mengikuti acara ulang tahun pagi hari ini. Selamat pagi para pendengar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah di hari Selasa pagi, hari ke-6 di bulan Januari tahun 2009 kita kembali berjumpa dan perkenankan pertama-tama kami menyampaikan ucapan selamat berbahagia untuk yang berulang tahun. Untuk Anda yang ingin menyampaikan ucapan selamat ulang tahun, Anda bisa menghubungi pesawat telepon kami 85904785. Sudah masuk sekarang. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa ini ya? Dari Fitri. Fitri di mana Mbak Fitri? Di Condet. Condet ya, yang ulang tahun Mbak Fitri. Hmm, itu ada dua orang. Iya, boleh boleh boleh. Satu. Yang satu Ade, satu Januari. Ade, satu Januari. Ya, terus yang kedua temen. Hmm. Sekarang. Sekarang, siapa namanya?